صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين Mari senantiasa kita merendahkan, kita kepada Allah Subhanahu yang terbiasa menurunkan kepada kita dari hikmah-hikmahnya. Jika dengan kenikmatan kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita, tidak dapat menggerakkan kaki, melangkahkannya menuju tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita ucapkan dan kita lakukannya khususnya pada hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam membimbing umatnya yang telah memberikan pembimbingan kepada kita semua. Berzujud dengan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kita bisa menghindarkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena penjelasan-penjelasan beliau manusia yang akan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mereka juga tidak akan mengerti jalan-jalannya menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Masa muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kepada Allah yang dahulu sering dibaca pada hari yang dalam khutbah Jumatnya. ذهب bahkan mereka orang-orang Quraisy mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka maka akibatnya mereka senantiasa dalam keraguan dan kebingungan. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang yang tidak menerima tidak tunduk dan kepada mereka kebenaran yang datang kepadanya. Maka urutan mereka kacau. Mereka jatuh dalam kebimbangan. Hukuman yang pantas dirinya karena mereka tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dalam surat Al-Anfal surah Nas ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah istajibu lillah wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah ya'muru bil 'adli wal 'adli وأنا أنظر إليه Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Penuhilah seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada aku lima yang diikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian, mengajak kalian menuju sesuatu yang akan memberikan kehidupan yang sempurna sunnah kalian. Ketika datang dakwah Islamiyah, dakwah berhak, dakwah Al-Quran dan Sunnah. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita segera Sami'na wa Allahna ya Allah Itulah kewajiban orang ketika pentingan ajarkan untuk menerima kebenaran, untuk mengamalkan kebenaran, untuk meyakini kebenaran. Tetapi berjalan orang lain dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di saat kebenaran dijelaskan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya bahkan menolaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dengan senantiasa dalam kebimbangan dan kekacauan dan kerusakan mereka. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajari kita melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat dari alam semesta ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah إلى akan kepala ke atas, tidak melihat sendiri yang kuat, yang tidak dibangun, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disebut dalam surat Al-Aliyah, "Wasabana bi'aidin, wa inna muti'un." Dan langit kami bangun dengan kekuatan Ayat ini di dalam ayat ini dari surat Al-Zariyat maksudnya adalah kekuatan. Maka dalam Rasul Al-Qur'an tulisan pun ya dua kemudian ya yang pertama diberi lingkaran kecil yang lonjong yang tandanya bisa tidak dibaca. Ayat itu mengisyaratkan kepada kalimat ada yaudu yang berarti kekuatan. Bukan aidin, alif ya nun, alif ya kemudian dan yang nyatakan. Kalau itu bukan maksud dari kata yadun, tangan. Tangan, salah satu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebagai dirinya tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. والسماء بنيناها بأليف وإنا dan langit kami bangun dengan kekuatan dan kami meluaskannya. Dibangun demikian kuat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu sudah seribu tahun langit itu bangunan di atas kita tidak pernah besar. Kalau langit kuat, maka kekuatan yang ada pada langit menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit itu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akbar. Allah Subhanahu wa taala lebih besar bahkan maha besar Sebegitu makhluknya. Kalau Allah menciptakan langit dengan indah yang bintang-bintang ditempatkan rupa oleh Allah yang itu berarti menunjukkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan syariat ini Allah telah menjelaskan la yukallimu Allah nafsan illa wus'aha Allah tidak akan membebani jiwa kecuali kebatas kekuatannya sebatas kuatnya. jika kita melihat ayat-ayat kauliyah ayat-ayat alamiah yang ada di sekeliling kita semestinya kita menjadi orang yang pandai dikumpulkan yang semua akan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afaman yanzuru ila as-samaa'i kayfa banaynaha wa fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha furuj tidak pernah letak tidak ada celah-celahnya meskipun dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi bahwa di langit ada pintu-pintu yang pintu itu dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kasat mata pandangan manusia biasa tidak akan bisa melihatnya dan memang demikian. Wa ma'ana al-qubur tidak ada celah celah padanya karena yang yang maha kuat, yang yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala sentuh satu jazat harus kita ibadahi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ardh ladzinaha wal khayla fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin nabiyyin. Wal ardh tidak akan mereka melihat ke bumi yang menjaga bumi sehingga tidak goncang, tidak gempa. Itulah Allah yang gunung-gunung yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai masa bumi. Menjaga bumi supaya tidak goyang, supaya tidak gempa, supaya tidak menjatuhkan orang yang tinggal di atasnya. Wanda من كل kita dari dan kami sungguhkan binatang dari setiap tanaman yang menyenangkan orang yang berada dalamnya. Bagaimana bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah dengan strukturnya yang ada dengan berbagai macam manfaat yang indah warna daunnya, warna bunganya, bermanfaat banyak, bahkan kemudian dari tanaman-tanaman itu mengeluarkan buah-buahan yang menjadi makanan manusia, mengeluarkan rumputan yang menjadi makanan binatang ternak mereka. Semestinya demikian manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala muasal manusia dari sana. Nabi Adam kita pada Allah Subhanahu wa taala dari sana. Maka semestinya demikian manusia kita beredam semua kejadian yang ada bukan seperti yang kita pada kasusnya di hari-hari ini. Manusia demikian jahatnya berbagai macam kejelekan keluar dari Ingatlah kembali ke tanah lihatlah dengan petiklah pelajaran dari tanah yang kita baru bisa di atasnya. Demikian juga nun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaga gunung-gunung dan telur sebagaimana suatu hari ketika Nabi Alaihi Wasallam Terusir dengan menghadapi kaumnya yang tidak mau diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari negeri Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dan seperti tidak ada beliau sampai ke tempat yang jauh. Kemudian Jibril datang kepadanya. Datang di beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jibril mengatakan mengucapkan salam dan على وملائكته malaikat menjaga tubuh. Lalu Allah engkau bisa perintahkan dua malaikat ini untuk mengangkat tubuh dan melimpahkannya kepada Rasul yang menolak Allah. Akan tetapi rasa yang besar pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian suatu keadaan yang kesulitan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dalam muslimin, para Allah tidak perlu kita melangsungkan hukum dengan pengagungan-pengagungan sebagaimana dilakukan kaum muslimin. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan gunung, Allah Subhanahu wa taala maka tidak dibenarkan nasi-nasi yang ditujukan kepada hukum atau menjaga hukum semua itu termasuk untuk kesyirikan yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. وما لها من فروج مثل كان dari pelakon وما لها من فروج tidak ada tanda-tanda padanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna langit dengan berbagai macam faedah yang ada padanya langit sebagai atas nanti sebagai tempat orang mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit juga menerangkan kepada kita bahwa kita memang ada makhluk yang lebih tinggi dari kita, makhluk yang lebih besar dari kita, dan berbagai macam faedah yang lainnya. Maka dengan demikian tidak pantas kita menjadi orang yang kokoh, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau yang miskin, makhluk yang lemah kalau bukan karena manusia kesulitan jadi kita Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita akan dari makhluk makhluk Allah yang lainnya tetapi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia mereka akan menciptakan menjadi khalifah fil ardh menjadi pemimpin di muka bumi ini mengatur mempergunakan sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Tapi jangan lupa bahwa semua itu ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قاتل المسلمين رحمه الله رحمه الله فلا يكفي لا عنه نعم وكذلك الذي الله سبحانه وتعالى مثلا وأخبرنا فيها مثل الجنة الذي Kami tutuhkan padanya di bumi itu semua tumpuan yang menyenangkan pandangan orang yang melemahkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada ayat yang ke-8 faedah atau apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari menciptakan langit yang indah bumi dengan segala macam faedah dan keindahan yang ada di atasnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tadhkiratan wa dzikra likulli 'abdin munib." Agar supaya menjadi bahan perlihatan, bahan pelajaran wa dzikra dan peringatan likulli 'abdin munib. Bagi setiap hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu dari hati Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwasannya tidak akan mampu, tidak akan bisa mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit yang ada di bumi kecuali mereka hamba yang tunduk patuh dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang congkak, yang sombong, yang angkuh, maka dia akan melihatnya sebagai kesalahan yang memang sudah begitu adanya. Tidak mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan bisa memetik pelajaran dari alam semesta dan gejala-gejala fenomena-fenomena yang ada padanya. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang bersih, hamba Allah yang tangkap, setiap kali terjadi sesuatu di alam semesta ini, semestinya kita kembalikan kepada Allah karena memang Allah yang menghendakinya. Ada guru-guru Allah memberikan peringatan kepada kita. Ada gempa bumi, demikian juga itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan demikian seterusnya. Kita senantiasa memetik pelajaran dari gejala-gejala fenomena-fenomena alam untuk mengingatkan kita agar kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kelemahan kita, mengingatkan betapa fakirnya kita kepada rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau tidak ada rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mudah sebagaimana telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Amin ya Rabbul bisa binasakan mereka kaum Samud gunung bisa membantu binasakan banyak orang bahkan air laut yang belum turun bisa membinasakan orang dengan ini dan seperti berjalan yang terjadi pada kaum tadi. Oleh karena itu, jamaah Allah wa rahmatullah, kami kita mampu yang lemah dapat menangis dapat dari rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmatnya dan rahmat perlindungannya kepada kita sehingga kita menjadikan dunia yang kita untuk kita beramal untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita di akhirat.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 وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه لله رب العالمين